komputer-komputer lagi di filenya lagi dirapihkan dulu biar ibu dan bapak nanti bisa belajar sesuai dengan kemampuan yang ada sesuai dengan uh, apa ya kebiasaan karena ada yang maunya pakai kaset belajar itu ada yang mau pakai CD tinggal nyetel ada juga yang mau pakai komputer ah enggak ada juga yang maunya pakai tulisan nah, itu macam-macam uh, dari Sawalan dari puasa ini saya banyak mengambil hikmah. Saat ada gambaran yang mudah barangkali eh, kita menyadarkan kita betapa kita harus belajar dan betapa kita tidak boleh menganggap enteng pada siapapun karena tiap orang punya latar belakang berbeda saat uh, ya kan banyak orang seperti ini hilir mudik ya yang silaturahmi tiba-tiba ada orang yang Maaf kalau Satya negara di mana ya? Dibilang Bapak memang tinggal di mana? Ya saya tinggal di sana di Jakarta Barat. Bapak kan tinggal di Jakarta, masa Negara aja nggak tahu gitu dulu. tapi dalam hati saya gitu. Tuh negara dekat. Gitu. Oh itu ya, bilang dalam hati. Tinggal di Jakarta lama-lama, Satya negara aja nggak tahu gitu kan. Seakan-akan seperti dalam hati itu ada perasaan gimana gitu ya. Pas suatu ketika saya menuju ke Jakarta Barat, eh, padahal Jakarta juga kan. Saya kebetulan mau memperbaiki komputer di jembatan 5. Saya nanyakan, Pak, jembatan 5 ya, ini di mana ya Pak yang ini? Bapak mah tinggal di mana? Di Jakarta Negara Masa nggak tahu dalam hati? <laughs> Oh iya, ternyata eh, bagi orang tertentu mudah, bagi orang tertentu sulit. Padahal, padahal tinggal di Jakarta juga. Padahal kita berbimbang dengan pelajaran, dengan materi. Tapi kok itu aja nggak ngerti, gitu kan? Kadang-kadang kita suka, masa sih Pak, huruf aja nggak bisa, tajwid aja nggak ngerti, padahal itu pelajaran mudah. Tapi ternyata nggak demikian. Pas kita belajar ilmu lain, ya dan mulai merambah komputer itu ada 3D, ada apa ya, ada uh, makromedia, breaker. Itu susah sekali ya. Pas saya tanya sama Mas Adit, jadi ya, Mas ini, nah Pak Hari masih kita dengan ini oh iya. Inilah menggambarkan. Wa ma'utu terminal ilmi ilah Allah memberikan ilmu kepada kita terus ternyata cuma sedikit itu Kita kadang-kadang kalau sudah menguasai satu materi merasa kita paling pintar gitu. Padahal di atas kita tidak ada. Nah ini ini menyadarkan kita, mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata malu, tidak ada kata ah saya mau Nah itu susah, nggak ada begitu. Insya ya, kita mulai kembali. Belajar, insya Allah dengan belajar Allah berikan kemudahan. Karena kuncinya, obatnya kebodohan adalah hanya dengan belajar. Belajar itu tidak harus selalu belajar seperti di sekolah. Kalau, kalau kita pintar kan kita ada kewajiban harus belajar. Kalau nggak bisa, kita belajar. Belajar itu bisa juga mendengar, gitu kan ya. Baik mudah-mudahan itu menyadarkan kita untuk mari kita belajar kembali ya. E, tahun kita, puasa kita, libur enam, apa mudik kita sehingga membuat kita lupa pelajaran kita. Nah, sudah disiapkan kaset kasetnya sih di ya, insya Allah nanti kita jadi butiran putra mu'ayat, prasjahtra, miskin, bisa juga dapat secara gratis. Dan untuk mengundang dana dibantu untuk memperbanyak, gitu ya. Insya Allah. Walaupun diprediksi kondisi ekonominya kita akan repot karena berdampak dengan Amerika yang sekarang menjadi krisis ekonomi. Tapi ingatlah ya, <clears throat> kalau Allah, kita kepada Allah kembali. Karena janji Allah kalau <clears throat> suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti akan diberikan keberkahan. Baik di halaman ke-14, hukum nun mati atau tanwin ini mulai kan. Eh, nun mati atau tanwin nikmati atau panduan ini apabila dilatihkan Ibu Karin Kemarin sengaja saya bikin, bikin cepat, sekarang bikin lambat nih dia juga di Beristi ya. Ibu Betty di mana? Zaman Ibu Betty di Bekasi. Gitu. Ya, insya Allah. Ya, ya, mudah-mudahan. Hmm. Ini. Nun atau ini Nun mati atau tanwin ini jika dilatihkan bunyi N. Bunyi N ini akan tetap N, min akan berubah, atau gitu ya. Yang intinya sih, dua. Tetap atau berubah, begitu aja. Kalau tetap berarti tetap bunyi N kan, itulah idhar. Yang berubah ini ada tiga. Nanti kalau jadi idgom berubah nun mati n-nya berubah menjadi huruf sesudahnya itu mengebur kepada huruf sesudahnya kan gitu yang berubah itu n-nya bisa jadi ang n-nya tinggal tambah g itu kalau ikhfa walaupun perubahan ang itu nanti ada tiga ada yang abad banget ada usat ada pertengahan ada akrob ada yang bunyi n-nya masih tampak itu kan yang berubah itu jadi berubah berubah mm, pada pada huruf sesudahnya, ya melebur pada huruf sesudahnya itulah itu. Berubah n-nya tambah g itulah ikhfa. Berubah n-nya menjadi m, samar sedikit itulah ikhlas. Jadi itu intinya sebetulnya pelajaran-pelajaran kita bahwa mati atau tanwin atau mau hukum mati atau mau hukum lam mati. Nah, ini hanya dalam Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Karena dalam dalam bahasa Arab e, idah apa bahasa Arab berbahasa itu tidak tidak kaidah ini tidak berlaku. Jadi kaidah ini hanya berlaku untuk belajar membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran bertafsir. Jadi tidak tidak ada nanti min aina angta. Kenapa Pak Syafi'i min aina angta? Kan ihfa, gak ada ihfa kan ya Pak Hirwanto kan? Min aina angta. itu itu Arabun alim. Itu dalam dalam baca Al-Quran, dalam berbahasa Arab kan boleh boleh ujungnya dibaca, boleh enggak. Hada kitabun. Tuh, hada kitab. Boleh saja. Nah ini. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi empat wajah cara membaca. Nun matinya gitulah atau tanwinnya. Nun mati ini harus dipahami bahwa nun mati atau tanwin ini bunyinya N bunyi N ini kalau dilatihkan N, gitu kan? Bunyi nun mati, makanya nun mati. Nah, nun mati ini akan berubah menjadi apa? Intinya hukum nun mati atau tanwin ini apa dia berubah, apa dia tetap. Sama seperti air, air air putih bercampur dengan air ya tetap aja tidak berubah. Beda dengan air yang dikasih sirup pewarna merah, kuning, hijauan berubah. Yang jadi masalahnya mati atau tanwin ini akan tetap atau berubah. Kalau tetap, kalau mati atau tanwin ini berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang enam. ho agoha. Tetap bunyi matinya. Min ummatin. N-nya tetap. In huwa. Yan auna tetap. Yang berubah, berubah dengan melebur, berubah dengan menjadi samar, ikhfa, berubah dengan jadi melebur, eh, jadi iklab bunyi M ada beberapa uh, kajian turunan oh iya saya mengajar di Pesona Depok kemarin selama bulan suci Ramadan memberikan masukan Bu Ema, Bu Emi ada Bu Ema, ada Bu Emi di sana Bu Emi di Cipayung, Bu Ema juga ada itu banyak ya saya memberikan gambaran ternyata terkadang orang fobia, trauma pada pelajaran tajwid itu dengan istilah ada ibu siapa ya Mu'ikdam, ya, Iqdam gitu ya. Beliau trauma dengan gajah saya Oh ternyata eh, kita harus bikin formula gitu ya Istilah-istilah itu saya rubah nantinya Salah ke depan Jadi idhar, idgom itu Nanti tajwid itu, pelajaran tajwid ini Hukum non mati atau tanwin ini Akan menjadi tetap Tetap tidak berubah bunyi N-nya Kita kita terjemahkan ya gitu Kalau dia tidak mau mengerti dengan idhar akan melebur. Itulah idgom. Idgom itu melebur. Oh, melebur, melebur. Nun matinya bunyi nun mati atau tanwin. Tanwin itu kan an in un ya. Ini an in un eh, ya. Akan tetap apa akan berubah? Nah, kalau idgom itu melebur. Ya, ibu kus ini bukan dari Islam. Nah, nun matinya berubah. Melebur itulah idgom. Kalau Nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf idun yang enam yarmaluna. Ada peleburan disertai dengan dengung, itulah idun bi guna. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan ya nun mim Salah satu dari huruf idun bi Ya Yanmu ya nun mim ya yanmu. Dimasukkan bunyi nun matinya kepada huruf sesudahnya dileburkan disertai dengan dengung. Mana Waman jadi wamai. Wamai ya batagi. Min jadi mim. Mim marjain. Min jadi miu. Tuh. Dimasukkan disertai dengan dengar. Lain dengan idgom bila guna. Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf lam atau ro. Dimasukkan, dileburkan, tidak disertai dengan dengar. Min ladunka jadi mil. Mil ladunka. Masuk melebur tapi tidak dengan demi. Min rabbihim jadi mir rabbihim. Itu contoh di halaman 14 paling bawah ya. Ada juga nanti nunati atau tanwinnya berubah menjadi eng. Apabila huruf apabila nunati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf ikhfa yang 15. Ada ya. Lajur kolom kedua dari kanan. Idhar, ikhfa. Terjadi samar, terjadi n-nya jadi eng, ini secara umum dulu. Engnya sedikit, akrob, menengah atau abad banget, tergantung setelah nun mati atau tanggungnya bertemu dengan huruf apa. Yang terpenting harus dicerna, dipahami bahwa nun mati ini akan jadi eng, samar. Apabila nun mati atau tanwinnya, tanwinnya berhadapan dengan salah satu huruf ipa yang 15. Di sini contohnya an jadi al al salatin. Fal yan yan jadi fal yanzur. Indallah jadi indallah. Itu ikhfa. Kemudian yang keempat adalah iklab. Ya, yang di kolom tengah setelah di samping atau di samping ikhfa. Iklab itu iqlab, iqdam. <laughs> apabila nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf ba. Hanya satu. Bunyi n-nya berubah menjadi m. Tetapi tidak m sempurna disertai dengan samar sedikit. Itulah mirip dengan ikhtas syafawi. Jadi sami on berubah melebur on-nya jadi m. Sami om disertai samar sedikit. Jadi sami om basir. Yan, yan, yam, bari. Saya belum mudeng, pari dari tadi juga. Perhatiin memperhatiin halaman 14. Nanti di halaman 15-nya ya. Ini ini gambaran secara menyeluruh kita membaca skema. Jadi nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah yang hurufnya 28 kan menjadi empat wajah. Yang pertama tetap jelas bunyi nun mati atau tanwinnya tetap bunyi n apabila bertemu dengan salah satu huruf Idhar yang enam. Aha ho agoha. Bunyi n yang ngelebur. Nah, jadi bunyi nun mati atau tanwin ini ada tetap, ada berubah ya, oni, Ini di Tebet, Mas. Ibu Mai, Ibu Didin. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih ya. Puasa datang, tapi orang yang nggak datang. <laughs> Bu Vivi, Pak Isa, Mas Wilen udah bangun ya. Pak Sindra, kita akan belajar lagi. Itu jangan libur kelamaan, lebih jadi lupa semuanya. Jadi bunyi nun mati ini akan tetap, tetap, atau merubah gitu aja. Yang tetap kalau nanti atau ya tanggungnya berhadapan dengan huruf yang enam aha akan berubah manakala nanti mati atau ya tanggungnya berhadapan dengan tiga komponen tiga kelompok berubahnya disertai dengung guna itulah idom diguna melebur pada huruf sesudahnya berubahnya menjadi eng secara umum eng dulu ya kalau nanti jangan protes dulu ifa itu kan ada tiga nanti ada abad alfat afro ada n-nya berubah menjadi eng kalau ketemu huruf-huruf ifa yang 15 n-nya berubah menjadi m disertai samar sedikit itu kalau berubah eh, kalau nanti atau bertemu dengan ba itulah ikhlas nanti akan menjadi jelas saat kita mengkaji membahas halaman belas besok ya itu dulu baik yang baru motor. Hmm, untuk besok murotalnya surah An-Nahl ya, ayat 27 sampai 64. Pak Haris saya mengikuti murotal tuh udah 3 tahun, enak, tapi nggak ada perubahannya itu tadi. Pahala mah pasti, Allah ya, asal ikhlas karena Allah. Tapi untuk pinter itu ngikutin saya itu belum waktunya kita tuh. Ngikutin nah enak terus. Nah, oleh sebab itu solusinya ngikutin yang setara dulu startup ya ngikutin saya dulu gitu ini makanya saya bikinkan sengaja jadi alma uh, ya, albakorohnya gitu karena kalau ngikutin saya kecepatan kita bisa ngikutin tapi pas baca sendiri nggak bisa sama saya ngikutin uh, nasib yang sudah bagus gitu ya gitu. ngikutin kok perasaan ada ngikutinnya raihan ya nah nah nah Assalamualaikum. Malah kayaknya deh ya, Kok kayak bisa ya bareng-bareng. Ya. Pas sendiri mah kok sumang banget gitu kan. Gitu. Ngikutin yang dua sumang Ya eh, dua sumang nggak bagus sih. Ngikutin yang, yang sederhana dulu yang dasar Baik al-balad ya. Minal Aydin wal Faidin. Mohon maaf lahiran batin. Terima kasih untuk ibu dan bapak yang sudah SMS. Ibu dan bapak kalau SMS kan disertai dengan nama atau kemahal Minta maaf, mohon maaf lahir dan batin ya, tapi saya oh, ini siapa namanya itu ayah ya. tadi nggak apa-apa ya barangkali lupa barangkali mungkin merasa masa sih Pak Hari nggak kenal dengan saya ya tapi kan kira kira telepon tuh banyak jadi ya, sampai alhamdulillah ya eh, tangan itu sampai pegel balas-balas terima kasih untuk semuanya ya itu sarana kan baguslah dengan seperti itu juga kita nyambung ya Pak Yudo di Multika ya Pak Yudo Pak Rembo di PT Timur Pak jarto Insya Allah nyambung dengan SMS gitu atau Pak Udin di Bidakara di Bidakara mulai mulai mulai masuk ya nah. udah Bapak yang ingin mencoba nanti bisa di surah Al-Balad ya uh, surah ke-90 nih saya bacakan tahsinnya ya nanti kalau Ibu ingin mencoba boleh di 0812 828 0812 Jadi lupa Udah lama 0812 828 Kalau mau bertanya jangan pakai SMS ya. Nggak mau jawabnya capek lamaan atau Jawab jauh-jauh Telepon aja sebentar orang pusat murah Pari puasa sawah itu kapan? Tarik sawal dulu apa kodo dulu? Mana aja boleh dua-duanya lah, jangan berantem <laughs> gitu ya. Mau kodo dulu lebih bagus, punya utang dibayar dulu. Mau sawalan dulu juga bagus, sekarang sawalan kan cuma satu bulan. jangan kodo mah bisa lama nanti bisa mana aja dulu lah ya. Ya tidur dulu boleh gitu. gitu. Kalau gimana kalau nanti pas sawalan meninggal itu urusan Allah ya kita tidak tidak dalam kondisi mm, menganggap enteng enggak tidak meng, tidak dalam kondisi kan punya hutang nggak dibayar bukan begitu masalahnya karena momentum hari kayak kurban kan kurban dengan akikah lain lagi akikah saat anak lahir kurban saat nanti bulan bulan haji gitu kan itu masa berkurban sekarang nggak bisa harga tanggalnya <laughs> gitu momentum harinya baik <clears throat> al-baladiyah dilihat ya ini prakteknya nih ada nggak pelajaran tadi yang yang kita bahas tentang non mati tetangga di sini?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 Halaman 38 nomor 2. La uqat. Papa subro. La uqasi. La uqasimu bihazal balad. Bihazal balad. Bihazal balad. وأن اخطأ تريد وأن تحل rabbi guna wa wa wa walidi wa ma walad laqad kalau sugro kalau tadi kubro itu sugro kecil laqad khalaqana na matobi yang enggak jadi panjang karena kata Walid dan jadi pendek nah gitu laqad laqad khalaqnal ya الإنسان في كبد ayah أيحسب أن anlan jadi al didgom bila guna ayah ayah sabu ya ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada kalau satu sampai lima itu kolkolah kolkolah kalau ini mulai ini uh, mad iwad dua fathah dibaca satu jika dihentikan يقول أهلك أهلك همس يقول أهلكت مالا fathah dibaca satu, jika dihentikan mad, iwat Ayah sabu alam ya rohu ahad. ya rohu masihlah kosiroh. Karena ketemu alif, jadi masihlah tawilah. Ketemu alif, walaupun bukan itu. Sebetulnya bukan mad mat, Landa, pelibet. masihlah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi masihlah tawilah. Tapi kita ke Indonesia mah mudah. mansila kosiroh ketemu alif. Jadi mansila towilah. Makanya di atas mansila kosirohnya ada alif. Ada patah panjang alif ya. Bisa ini Pak asing bilang tinggal Agung terima kasih. Menyalahi dengan Faidin juga. Itu ya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Alam alam idhar hukum mati. Alam naja'al itu idhar hukum lamati. mati ketemu lam. Alam naja'al lahu ainain. Madlin. Nih, jarang-jarang nih madlin. Tadi kan ujungnya tadi madiwat. Ini madlayin. Hmm, huruf lain ketemu satu huruf hidup dihentikan. Sama nih. Walisana wa syafatain Bukan tain Tain Ya Bu En Bu Burhan Pengerti hmm, Mulai-mulai masuk ya ngajinya ya nanti sepuluh ayat sepuluh juga Al-Balad sama ujungnya Madlin hun najib najdain Masya Allah ya Nih, dengan belajar begini, tahsin praktek, banyak ilmu yang didapat. Nih, ayat 11, ujungnya bukan lagi seperti yang ayat 10. Ayat 11 adalah tamar butuh jika dihentikan bunyinya jadi hak. Fala aqabah wa ma adraka mal aqabah. Tamar butuh jika dihentikan bunyinya berubah menjadi tak. Tapi kalau tidak dihentikan maka kepa. Gini. Ayat 11 ya. Fala qatahamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku Enggak enak ya. Jarang karena biasanya ini putus gitu. Jadi memang e, sesuatu yang benar itu belum tentu nyaman gitu kan. Benar sih itu, tapi karena nggak biasa, jadi jadi rasanya janggal. Nah, kemarin saya dengar di sebuah radio, kita jangan terbiasa dengan bid'ah. Ya juga. Kadang-kadang yang yang yang benar gitu kan, karena nggak nggak biasa dianggapnya janggal. Yang salah menjadi kebiasaan kalau enggak seperti ada yang hilang gitu. Banyak ya ibadah-ibadah yang ada unsur-unsur bid'ahnya memang harus dihilangkan lebih, kullu bid'ah lah, dalalah dalalatun sinyal. Nanti kita bahas ya tentang beda. Ini rentan sih tapi membahas ini mah harus di kalangan terbatas tertutup. Kenapa? Ya uh, gimana ya? <laughs> Ya, Pak Uji. Hari apa sudah ada komunitas pengajian Oh, Sudah, banyak. Dan semua boleh menjadi pengikut gitu. Karena ini terbuka ajaran. Jadi kalau pengajian sesuatu pengajian tertutup itu dipertanyakan. Bisa saja aliran itu sesat. Banyak. Jadi uh, kalau dia bukan jamaahnya, kita sholat di masjidnya dia dibilang kita kafir, dibilang kita najis. Kita di, di apa diseka, uh, kita sholat di masjid itu diseka gitu. Karena kita dipikirnya najis. Nah pengajian di DKI Malis terbuka untuk umum. Dan alhamdulillah ya penemuan-penemuan kita ini. insya Allah akan akan ada kontribusi. Saya lagi bikinin bikin CD interaktif lagi dibikin di Bandung. Saya juga lagi bikin sendiri tapi memang aduh pekerjaannya lumayan ya selama libur nih. Jadi saya gak libur di komputer terus. Pokoknya nanti yang belajar itu lewat komputer gampang. Uh, walaupun ibu dan bapak tidak pernah ketemu saya, suaranya, gambarnya bisa di depan mata dan mudah tuh teknologi ya kita manfaatkan. Ada, jadi eh, Sabtu Minggu di Radio Kayu Manis, eh, Jumat di Bidak, eh, di mana? Di Depok, lupa ya. Rebo di Bidakara, Rabu. Senin saya di Multika di Mantang, ada terbuka untuk umum. Hanya Selasa nih biasanya di Becukai, ya, di Masjid Becukai ya, bukarin. Belum belum mulai. Kabur di kabudi bidakara, kemudian sedikit terima tertutup itu. Ada yang terbuka, ada yang tertutup karena kantor gitu ya. Sebetulnya mah boleh-boleh aja, cuman kan gak enak kalau di kantor mah. Gitu. Jadi insya Allah. Bahkan uh, selepas selepas lebaran ini, sudah memiliki rencana, kita ingin dari masjid ke masjid. Ya, komputer kita kan notebooknya sudah banyak, yang fokusnya juga ada. Yang fokusnya sudah ada jadi belajar itu enak. Nah ini saya ingin memberantas pita huruf Al-Quran untuk tingkat pemula, tingkat dasar, menengah, profesional. Profesional ini diharapkan untuk menjadi rekanan kita, gitu ya. Dimanapun e, ibu dan bapak tinggal itu adalah cabang daripada kami. Eh, mau kan? Pasti ya. Jangan ada di Bogor, di mana? Tanya. Mari di Bogor udah ada cabangnya. Ya ibu dan bapak nanti yang jadi cabangnya. Tapi jangan harap dunia akhir eh, materinya ya. Kita untuk mengabdi dan dengan sendirinya lah insya Allah materi mah datang dengan sendirinya insya Allah kita sedekah ilmu nanti ilmu dapat banyak insya Allah asal ikhlas karena Allah itu aja kita gitu. ini Pak kalau lagi puasa sawal dapat dua hari terus haid boleh dilanjutkan habis oh boleh kumaha kan tadi sudah saya bilang itu berhenti dulu hmm, kecuali ibu Mimin di sekarang. Nah itu tadi ya. Orang menurut saya, kita kan ngerti, orang nggak ngerti. Nah itulah tadi berbagi. Maknanya tadi itu, ada orang yang nanya stasiun Jatinegara, saya bilang, masa stasiun Jatinegara aja nggak tahu, Bapak tinggal di Jakarta berapa lama? <laughs> Pas saya ke Jakarta Barat, Pak, jembatan lima, jembatan merah, alamat ini di mana? Bapaknya tinggal di mana? Jatinegara. Masa ini jalan? Oh, dibalas lagi. Gitu ya. Jadi, eh, boleh Ibu. Hmm. Nah, lagi datang bulan ya berhenti dulu nanti terusin lagi nah, yang penting di bulan sawal ini sawalan kan itu kita teruskan ya <clears throat> ini Allah eh berapa tadi oh ayat ah, <laughs> keberapa oh iya iya ini tambah butuh ya tambah butuh sebelas kita ulang Bismillahirrahmanirrahim nanti yang hal-hal yang nggak penting itu dihapus dibuang ini lagi bikin rekaman ini juga untuk ibu dan bapak belajar di rumah. tarik, Arif, ngajinya sore ada juga dong maghrib. Ada. Nah, kasetnya aja setelah sendiri, cd kaset setelah sendiri. Bahkan sekarang pakai MP3, MP4, iPod ada hitam lah pokoknya ya. Insya Allah. Itu mudah sekali. E, ada keprihatinan ya. Satu segi teknologi kan bikin orang mudah gitu ya. Dengan remote, control dan segalanya itu bikin mudah. Nah Dan bikin nyaman. Hmm, nah, gimana nggak nyaman coba? Uh, MP3, MP4 itu ada sudah sampai 8 giga, 16 giga sudah bisa banyak bisa dibayangkan berapa isi lagu di di iPod atau di, di MP3, MP4 itu. Tapi kadang-kadang kita sedih, sedihnya kenapa? Anak-anak kita itu telinganya tuh ditutup oleh earphone atau handphone gitu ya. Dan dengerin musik. Apa yang terjadi? Kalau dia terlalu berlama-lama mendengarkan itu jadi keras hatinya. Tidak men, tidak hidayah susah masuknya. Kan seperti itu. Karena ditutup telinganya, ditutup hidayahnya. Nah, kita positifkan itu ke teknologinya. Kan pisau itu tergantung yang make ya. Ibu Kadarisna. Ibu itu ya, Ibu Kadarisna. Ibu Murjamani ya. tergantung yang make. Gitu. Nah, kita kita positifkan iPhone-nya MP4, MP3-nya isi dengan pengajian, isi dengan materi-materi kajian seperti ini. Coba bisa dibayangkan, sedih artinya kita handphone, apa MP3, MP4-nya, isinya lagu gitu. Dari pagi sampai malam itu, oh, oh kamu ketahuan, atau ke, apa, what, apa ada banyak lagu-lagu sekarang ya, atau yang lagi tren-tren itu. Coba bayangkan, hatinya akan keras. Cuman, padahal kita, para ulama mengungkapkan, kalau seandainya tiga hari kita tidak mendengarkan kalamullah, tidak mendengarkan siraman rohani, hati kita menjadi keras. Jadi ibu dan bapak jangan marah-marah. Kenapa anaknya susah disuruh sholat, disuruh ngaji? Karena tidak dapat hidayah. Karena ditutup telinganya. Karena tidak ada dapat siraman. Tiga hari tidak dapat tidak, mendapat tidak mendengarkan siraman rohani Islam. Hatinya menjadi keras. Telinganya kayak telinga wajan, kayak katel. maksud kiri, keluar tanah Susah. Bahkan mungkin juga bergaul anak-anak kita. Bergaulnya dengan anak sembarangan. Nah ini harus harus juga di, di, diarahkan. Kalau mau bergaul sembarangan kan harus didasari dulu. Ibarat ibarat ikan dong. Ikan itu di lautan nggak pernah asin. Nggak asin walaupun airnya asin. Karena dia hidup. Imannya hidup, rohnya, jiwanya hidup, akidahnya hidup. Tapi saat ikannya mati, jadilah ikan asin. Saat ruhnya mati, orangnya masih hidup. Tapi imannya, hatinya mati. Akhirnya anaknya terbawa. Ada minuman, jadi minum. Ada rokok, ngerokok. Ada macam-macam. Insya Allah. Kan susah sekarang mencari anak yang baik itu. Jangan gitu Pak Hari, anak saya masih baik. Alhamdulillah. Tapi sulit sejujurnya mereka yang anak kita itu rajin sholatnya, istiqomah dengan sholatnya, istiqomah dengan baca Qurannya. Susah menemukan itu. Tidak percaya, silahkan adakan riset, adakan penelitian. Berapa anak yang rajin sholat di SMU-SMU kita? Oh, masih bagus. Rajin, Alhamdulillah, kata Papa Hari. Karena saya bina terus, Alhamdulillah. Berapa anak yang pintar membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Jadi satu kelas itu paling berapa orang. Menjadikan, bukan? Ya kan? Ini generasi muda Islam. Mau jadi apa sebenarnya? Mau seperti apa? Oleh sebab itu, solusinya mari kita bekerja. Jangan banyak bicara. Insya Allah setelah Idul Fitri ini, momentum kita akan mengadakan program pemberantasan buta huruf Al-Quran dari masjid ke masjid, dari taklim ke taklim. Insya Allah ya, doakan aja. Tentu yang terpenting adalah ibu pengurus masjid, bapak pengurus masjid menyediakan tempat saja. Kalaupun nanti mungkin ada perlengkapan-perlengkapan ya siapkan transportasinya untuk mengangkut alat-alatnya. Itu. Kita ingin ingin bersama berbuat ya. Kenapa saya sampai sampaikan seperti itu? Pahalanya hilang dong. Kan saya ngajak bersama gitu ya. Kalau sendiri saya nggak bisa. Nah, nanti jadi tutor-tutornya ibu dan bapak di masing-masing tempat. Insya Allah bisa. belajar tajwid itu tidak susah. Memahami Al-Quran itu yang susah itu belajar makhraj, belajar huruf. Sedangkan tajwid itu hanya 5%. Oleh sebab itu nanti ada trik-triknya. Ada dengan komputer, dengan program-programnya yang pernah kami buat. Insya Allah ya doakan aja. Udah boleh cepat selesai. Di kepala ini banyak ide, banyak keinginan. Tapi itu tadi karena tangan saya cuma dua. Jadilah tangan-tangan penerus saya. Insya Allah ya. Bisa kok. Yang mahir komputer, tinggal nanti kita sharing. Saya banyak beberapa program. InsyaAllah akan memberikan kemudahan siapapun belajar. Eh, saya juga ingin ada website-nya dan segalanya. InsyaAllah lah. Ya. Eh, itu. Karena kalau saya sendiri nggak bisa. Karena itu tadi. Wa ma'ut itu minal ilmi ila kolila. Kita punya ilminya sedikit. Tapi keinginannya banyak. Ibarat setetes air di lautan. Tapi ya insyaAllah. Kita harus berbuat. Sama kita, kalau kita berpikir tentang negeri ini gimana, gimana, gimana Ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Walaupun itu kemungkinannya bagaimana Pak Ari bisa merubah masyarakat yang luas ini. Bisa. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Soal Rasulullah bisa merubah zaman, merubah suasana, merubah keimanan dari jahiliyah menjadi imaniyah, menjadi tauhid, gitu kan? Ya. dilarang. Karena laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, la huruf jannah. Tidak berhak masuk surga. ya coba bayangkan. Kan itu dari profesi. Ya masih bisa aja ada yang lain. yang menjadi bencong-bencongan gitu. <laughs> nah ini. Baik, mudah-mudahan ya. Di hari pertama ini kita teruskan di ketahsinnya ya. Jadi belajar Quran juga belajar memaknai, dalam belajar baca aja tapi tidak ada inti, tidak ada masalah. Ya Bu Erni, ya, tolong bikin proposal-proposal ya untuk kita pemberantasan buta huruf Al-Quran ini. Nanti kita ngobrol. Ini ayat 11 ya, ini tamar butuh ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq, falaq tahamal aqabah. Tambah butuh jika dihentikan bunyi jadi hak. Itu kalau diteruskan tanya tetap ya. Fala tahamal aqabata wa ma adraka mal aqabah. Itu. Fakku raqabah au au iqa faslah subro. Au amu fi yaumin obah. يتيما ذا مقربة أو أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم عليهم نار مؤصدة Oh, kamar butuh semua ternyata. Dari mulai ayat se 11 sampai ayat 20 itu tamar butuh ujungnya ya, Bu Agus. di ini di di Asabri Senin di sini ya Senin depan. Coba dari awal lagi ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Nih Pak Ruslan banyak kol-kolah ya Pak Pri Ayah Ayah sabu an la yaqdir alaihi ahad Yaqul Yaqulu ahlaktu ma Yaqulu ahlak Nih Pak Warno jangan jangan dikol-kolahkan Hamas يقول أهلك يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم Hmm, untuk besok morotannya disiapkan ya pada ini, ini di Sawangan. Pada ini banyak sekali jemaah saya, uh, ya seingat-ingatnya ini Pak Hirwanto. Ya, untuk hari Selasa, hari Rabu besok ya, An-Nahl ayat 27 sampai 64. Ayat 27 sampai ayat 64 surah An-Nahl. Ibu dan Bapak terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Jangan sungkan kalau ada saran, ada masukan, ada kritik silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Tapi kalau ada pertanyaan jangan SMS ya, saya ngejawabnya ya kelamaan. Saya telepon aja sebentar. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri walaupun terlambat. 6 Sawal 1429 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah siang yang hari ini menjalankan sawalan. Puasa sawal. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti.